Kemudian dia membahas dan membahas pula keadaan-keadaan manusia-manusia jahiliyah mereka-mereka yang belum disentuh tauhid atau mereka-mereka yang tidak menerima tauhid atau berjalan di jalan lain selain jalan tauhid al-hululiyah tahdatul wujud sudah kita bahas dan para penentang-penentang tauhid seperti Firaun sudah kita bahas. Maka sampai kita pada ucapan beliau, ucapan Syarih rahimahullah, wa amman nasara alqailuna bit taklif. Adapun Nasrani, Nasara, ini kaum Nasrani, kaum Kristiani, kaum kafir dari kalangan mereka-mereka yang beragama Nasrani, apakah Katolik ataupun e, Protestan sama saja, bahwa mereka menganggap al-qailuna menganggap bahwa Tuhan itu ada tiga. Fa'innahum lam yuzbisu lil alami salasata arbab yanfasilu ba'duhum an ba'd. Tetapi kenyataannya mereka yang mengatakan Tuhan itu tiga juga mereka menyatakan bahwa tiga itu maksudnya satu. Ini kebodohan mereka. Ini kebodohan mereka dan juga menunjukkan kebingungan mereka dan sekaligus menunjukkan kebenaran tauhid. Sehingga mereka mengatakan tiga, tapi hati kecilnya menyatakan harusnya jangan tiga, satu. Ini menunjukkan hati kecil mereka menyatakan harusnya penguasa alam semesta, pemilik alam semesta yang diibadahi harusnya cuma satu. Tuhan itu harusnya satu. Sehingga mereka berkata bahwa Tuhan yang tiga ini, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, Subhanallah ya amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Kata mereka, itu maksudnya satu. Qanibrin a'azakumullah. Berkata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Fa innahum lam yusbitu lil alami salasata arba. Kalau kita tanyakan pada Nasrani yang menyatakan Tuhan itu tiga, tanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menguasai alam semesta? Siapa arbab, Rabb yang memiliki, yang mengatur semua alam semesta ini. Niscaya mereka tidak akan menyatakan tiga. Mereka tidak akan menyatakan tiga dengan terpisah-pisah. Kekuasaan Tuhan ini di sini, Tuhan yang itu di sana, Tuhan yang ini di sini tidak akan. Bal muttafiqun ala anna sani al alam wahid. Bahkan mereka pun sepakat berkata bahwasanya yang namanya Fani al-alam, pencipta alam semesta itu satu. Tanyakan, apakah Tuhan anak yang menciptakan atau Tuhan ibu atau Tuhan bapak? Kata mereka, oh bukan. Tuhan bapak. Satu. Berarti yang berkuasa sesungguhnya cuma satu. Pemilik alam semesta sesungguhnya cuma satu. Ini menunjukkan kebenaran tauhid dan mereka sesungguhnya orang-orang yang berakidah dengan akidah yang kontradiktif akidah yang saling bertentangan, ucapan yang satu dengan ucapan yang lain. Wa yaqulun bismil ab wal ibn wa ruhul qudus ilahun wahid. Dan mereka berkata bahwa Bapak Tuhan Bapak dan Tuhan Anak dan Rohul Kudus itu kata mereka ilahun wahid. Itu adalah satu Tuhan. Khana bin Sebagaimana kita katakan tadi bahwa ini membingungkan dan ini menunjukkan stresnya mereka. Akidah yang berantakan. Sehingga di beberapa negeri di Eropa sana, di mesti di sebelah gereja ada paus. Mesti di sebelah gereja beberapa rumah mesti ada tempat minum khamr. Ketika ada yang tanya kenapa kok begitu? Dijawab oleh mereka sendiri, oleh Nasrani sendiri. Saya kalau sudah mendengar ocehan pendeta saya bingung. Maka saya lupakan kembali dengan khomer. Saya lupakan kembali dengan minuman keras. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwanifidina'azakumullah. Ini persaksian orang yang langsung mendengarkan dari mereka. Di Australia sana. Ikhwanifidina'azakumullah. Qauluhum fit taslisi mutanaqibun fi nafsih. Ucapan mereka tentang Trinitas itu kontradiksi, saling bertentangan. Mereka mengatakan tiga tapi satu, satu tapi tiga. Wallahi ditertawakan oleh anak-anak SD. Apakah satu sama dengan tiga? Apakah tiga sama dengan satu? Gak masuk akal sama sekali. Apalagi mau dikatakan hak agama samawi. La wallah. Tidak demi Allah. Naam yang dibawa oleh Nabi Isa adalah agama samawi dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Nabi Musa adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang diyakini oleh mereka hari ini adalah agama kafir, bukan agama Nabi Isa. Agama kafir bukan agama Nabi Musa. Allah. Ucapan mereka tentang taslim, tentang trinitas mutanaqab, saling bertentangan. Wa qauluhum fil hululi afsad minhu. Dan ucapan mereka tentang hulul lebih rusak lagi ucapan tentang tiga tapi satu, satu tapi tiga, itu sudah kita katakan mutanakib. Kontradiksi saling bertentangan. Ternyata ada pendapat lain dari mereka Nasrani, yaitu tentang hulul. Apa hulul kemarin? Bahwa Allah itu meresap pada satu benda. Allah menyatu dengan benda-benda yang ada di alami. Sehingga mereka pun kaum Nasrani ada perpecahan. Ada sekian aliran. Aliran yang mengatakan tiga tapi satu, satu tapi tiga. Ada aliran lain yang menyatakan Tuhan itu cuma satu. Cuma meresap. Menyatu dengan tubuhnya Isa alaihi salam. Kira-kira mana yang lebih lebih ringan dari kekufuran tadi? Sungguh nggak ada yang ringan. Dua-duanya berat takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada sungguh demi Allah hampir-hampir langit itu pecah gunung itu runtuh dan hampir bumi terbelah ketika mereka menyatakan Ar-Rahman memiliki anak Ketika mereka menyatakan bahwa Allah memiliki anak, sungguh itu adalah kekufuran yang hampir-hampir memecahkan langit, hampir-hampir meruntuhkan gunung, dan hampir-hampir membelah bumi. Karena ucapan mereka. Subhanallah ya amma yaquluna uluwan kabira. Sungguh maha suci Allah dan maha tinggi Allah setinggi-tingginya. Dari apa yang mereka ucapkan. Maka dijawab oleh Syekh Asy-Syarih rahimahullah wa qauluhum fil hulul afsad minhu dan ucapan mereka tentang hulul bahwa Allah menyatu dengan tubuhnya Isa alaihissalam itu lebih kufur lagi. Yang tadi mengatakan tiga tapi satu satu tapi tiga itu sudah tidak masuk akal, bertentangan, kontradiksi, mutanakil. Saudara yang menyatakan menyatu itu lebih rusak lagi. Walihada kanu muttaribina fi fahmihi wa fi ta'bir anhu. Oleh karena itu, mereka selalu dalam keadaan mutqaribin, dalam keadaan goncang, dalam keadaan mereka kacau memahaminya. Wa fi ta'biri anhu dan mereka dalam keadaan mutqarib fi fahmi. Dalam memahami trinitas akidah mereka, mereka bingung. La yakadu ahadun minhum yu'abbir anhu bima'nan ma'qul. Hampir-hampir tidak ada seorang pun pendeta manapun yang bisa menerangkan tentang masalah tiga tapi satu ini dengan penjelasan yang makul nggak ada satu pendeta pun nggak ada yang berhasil menerangkan dengan puas memuaskan para pendengarnya ketika menerangkan tiga tapi satu satu tapi tiga gak ada yang berhasil karena memang tidak masuk akal sama sekali karena memang bertentangan dengan akal sehat wala yakadu yattafiqani ala ma'nan wahid bahkan di antara mereka tidak sepakat bahkan dua orang sekalipun nggak ada yang sama pemahamannya pendeta di sini dengan pendeta di sana bicaranya beda tentang trinitas tadi tentang tiga tapi satu satu tapi tiga sehingga ikhwan ibn azakumullah kita lihat mereka ibadah mereka hanya bernyanyi bersiul-siul hanya itu وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية seperti ibadahnya kaum musyrikin kaum jahiliyah di sekitar haram dulu di sekitar Baitullah kata Allah wa ma kana salatuhum 'inda al-bait illa mukaan wa tasdiyah tidaklah salat mereka di sisi Ka'bah kaum musyrikin dulu tidak lain kecuali muka wa tasdiyah tepuk-tepuk tangan siul-siul <coughs> bernyanyi-nyanyi. Ternyata mereka pun akhirnya demikian. Kaum kafir dari kalangan musyrikin dan kaum kafir dari kalangan Nasrani ataupun Yahudi sama. Apa ibadah mereka di gerejanya? Apa ibadah mereka di bi'ah-bi'ah mereka? Di kanisa-kanisa mereka? Wa makana salatuhum tidaklah salat mereka kecuali mukaan wa tasfiyah. Karena mau menerangkan tentang akidah malah bingung manusia menerangkan tentang akidah Trinitas, orang malah lari. Ini apa? Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada kaum muslimin kepada tauhid. Alhamdulillah Rabbil Alamin yang telah memberikan hidayah kepada kita kepada tauhid yang sangat mantap dalam hati dan sangat masuk dalam akal. Bahwa Allah Subhanahu wa taala wahidul ahad sendiri. Esa tidak sekutu baginya. Khana bin Allah. Adapun mereka fa innahum yaqulun huwa wahidun bidzat, salasatun bil uqnum. Kata mereka berusaha untuk menerangkan trinitas tadi. Huwa wahidun bidzat. Sesungguhnya Tuhan itu satu. Tapi salah satu fil oknum katanya. Satu zatnya, tapi tiga oknumnya. Hah, akal siapa yang bisa menerima? Akalnya siapa yang bisa menerima kalimat ini? Zatnya satu, tapi oknumnya tiga. Ada bapak, ada anak, ada Ruhul Kudus. Wal aqanim yufassirunaha taratan bil khawas. Masih mereka bahas lagi untuk menerangkan pertanyaan-pertanyaan orang bingung. Tapi oknum itu apa maksudnya? Oknum Maknanya apa? Mereka menerangkan. Maksudnya oknumnya tiga adalah yufasirunaha taratan bil khawas. ini satu zatnya tapi menjelma dalam bentuk bapak, menjelma dalam bentuk anak, menjelma dalam bentuk ibu. Kenapa mereka mengada-adakan ucapan-ucapan yang membingungkan? Katakan saja kalimat pertama dan buang kalimat kedua. Katakan saja kalimat pertama bahwa Allah itu satu. Selesai. Kalimat tapi oknumnya tiga itu nggak perlu dibahas. Buang saja. Itu membuat membingungkan manusia dan tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan pemahaman sama sekali, bahkan memberikan orang menjadi bingung dan sesat. Kadang-kadang mereka tafsirkan maksudnya oknum adalah khawas, kekhususan-kekhususan. Wataratan bisifat, kadang-kadang mereka tafsirkan sifat-sifat. Bukankah kalian muslimin juga menyatakan Allah itu satu? Tapi kan sifatnya banyak. Sifatnya maha mendengar, maha melihat, maha begini, maha begitu. Kami juga sama menyatakan Tuhan itu satu. Tapi sifatnya ada tiga. Sifat ke bapak, sifat anak, sifat ibu. Nyambung apa nggak nyambung? Kata sembung bawang kolok. Ya, nggak nyambung goblok. Kami ya yakulun seperti kata mereka. Dikatakan wal maksud huna bahwa mereka menafsirkan oknum tadi macam-macam. Ada yang menafsirkan dengan jelmaan-jelmaannya tiga, ada yang menafsirkan dengan sifat-sifatnya. Ya beda. Masa bapak itu sifat? Masa anak itu sifat? Anak itu benda atau sifat? Bapak, zat atau sifat? Astagfirullahaladzim. Masa ini aja nggak ngerti. Perlu belajar sama anak MTQ. Apa itu yang namanya bapak anak itu? Sifat atau benda? Allah Insya Allah orang yang akil, orang yang berakal pasti akan paham bahwa itu bukan sifat. Baik. Waqad fatarallahu al-ibad ala fasad. Hadil aqwal ba'da tasawwur kam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan pada hamba-hambanya jadi telah menciptakan fitrah para hambanya dengan fitrah yang menyalahkan pemikiran mereka dan memahami fasad hadhil akwa, Memahami rusaknya ucapan-ucapan mereka. Ini cukup dengan fitrah yang salimah, cukup dengan fitrah yang sehat, kita akan katakan bahwa ini ngawur. Orang awam sekalipun asal sehat akalnya, fitrahnya, dia akan menyatakan ah ini nggak benar. Sebagaimana yang kita katakan tadi. Di Eropanya sendiri mereka sudah bosan mendengarkan kalimat itu dan mereka sudah jenuh apa ini? Dan mereka berusaha untuk melupakannya kembali dengan khamr. Artinya fitrah mereka menolak. Hati kecil mereka menolak bahwa kalimat itu kalimat yang aneh, yang gak bisa diterima. Ba'da tasawwuris tam. Setelah gambaran jelas maka terbuktilah bahwa itu ucapan fasik. Wabil jumlati Wahum la yaquluna bi isbati khaliqain mutamatsilain. Ringkasnya berarti mereka sendiri kaum kafir dari kalangan Nasrani sendiri mereka tidak menganggap bahwa Tuhan itu tiga. Mereka menyatakan Tuhan itu satu, hanya oknumnya yang tiga, hanya bentuknya tiga padahal satu. Berarti ketika mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka berkata Allah. Kalau ditanyakan man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Siapa Rabbul Arsyil Karim? Siapa pemilik ars yang mulia? Yang maha tinggi? Mereka akan jawab Allah. Walaupun mereka pelat mengucapkannya Allah. Tetapi maksud mereka Allah. Silakan tanyakan pada mereka siapa pencipta langit dan bumi dan siapa yang menakdirkan. Mereka akan menjawab Allah. Akan menjawab Tuhan Allah. Kita katakan pada mereka, kenapa kalian menganggap Tuhan ada tiga? Kalau penciptanya cuma satu. Kalau yang memiliki langit dan bumi satu. Yang mengatur alam semesta satu. Kenapa kalian meyakini tiga? Dan kenapa kalian meratap meminta kepada Tuhan-Tuhan yang lain? Mintalah pada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan pada yang lain. Beribadalah kepada Allah dan jangan kepada yang lain. Wal Kata syarah dan maksud pembahasan ini adalah annahu laisa fi tawaif man yuthbit lil alami sani'ain mutamathilin. Maksud pembahasan ini dan pembahasan yang lalu, pembahasan hululiyah tentang kaum kufar dari musyrikin. Apa pembahasannya kesimpulannya? Kesimpulannya tidak ada satu aliran pun tidak ada satu agama pun yang menganggap bahwa pencipta alam semesta itu dua. Tidak ada. Ternyata terbukti sampai-sampai yang menyatakan ada Tuhan terang, Tuhan terang, Tuhan gelap pun mereka akan berkata bahwa Tuhan terang menciptakan yang baik-baik, Tuhan gelap yang jelek-jelek. Tapi kemudian mereka berkata bahwa Tuhan terang itu lebih berkuasa daripada Tuhan gelap. Baik. Berarti berapa yang berkuasa? Hah? Satu. Berarti memang fitrah manusia menyatakan bahwa yang namanya ilah adalah wahid. مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقرير ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع Khonifidin azakumullah dikatakan bahwa tidak ada satu kelompok pun yang menyatakan bahwasanya satu agama pun yang menyatakan bahwa Allah atau pencipta itu ada dua. Ma anna katsiran min ahli al-kalam wal falsafah wal falsafah ta'bu fi isbati hadzal matlub. Walaupun para ahli kalam, ahli filsafat, ahli ngomong dan ahli mereka-reka dan mengarang-arang ucapan berupaya untuk menerangkan untuk menetapkan apa yang dianggapnya ini ternyata mereka tidak berhasil tidak berhasil untuk menerangkan adanya Tuhan lebih dari satu wa minhum man i'tarafa bil ajzi an taqrir hadha bil aql dan sebagian mereka mengakui terang-terangan bahwa memang kami tidak sanggup menerangkannya dan kami tidak bisa menjelaskannya dengan akal Dan mereka berkata, wa za'ama annahu yutalaqqa min as-sama' bahwa yang demikian tidak bisa dibahas secara akal, tapi kita harus terima saja. Yang penting terima saja apa yang kita dengar. Wal masyhur inda ahli an-nazar ithbatuhu bidalil tamanu' وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه Kata beliau, rahimahullah, kata pensyarah, dan yang masyhur, yang dikenal dari ahli nawar. Ahli nawar ini orang tukang pikir atau dengan bahasa yang lebih keren, pemikir-pemikir. Padahal aslinya tukang lamun. Mereka membahas isbatuhu bidalil tamanu ingin membahas kalimat-kalimat tadi dengan dalil tamanu. Tahu tamanu? samano itu sesuatu yang bertentangan kalau ada ini nggak mungkin ada itu kalau ada itu nggak mungkin ada ini kemudian mereka membahas lau kana lil alami sani'ani fa inda ikhtilafihima misal an yurid ahaduhuma tahrika jismin wa akhar taskinuh aw yurid ahaduhuma ihya'uh wal akhar imatatuh ternyata pemikir-pemikir tadi yang tukang ngelamun tadi ternyata mereka pun menemukan menemukan bukti tidak mungkin ada lebih dari satu Tuhan. Apa kata mereka? Dalilnya kata mereka saya pikir tamanu. Tamanu itu saling bertentangan kalau dua pencipta. Bagaimana kalau berbeda pendapat? Yang satu ingin ini digerakkan, yang satu ingin ini diam, jangan bergerak. Yang satu yuri tahriku jismin ingin menggerakkan sesuatu ini, Tuhan yang lain mengatakan jangan, itu berdiam saja, jangan bergerak. Yang satu ingin e, matahari ini beredar, yang satu menginginkan jangan, yang ini jangan beredar, yang ini saja yang beredar. Bagaimana? Apa yang terjadi? Atau yurid ahaduhuma ihya ihya'ahu wal akhar imatatahu. Atau yang satu ingin menghidupkan yang ini, Tuhan yang lain mengatakan jangan. Ini dimatikan saja. Khana bin fa imma an yakun muraduhuma aw muradu ahadihima maka kemungkinannya hanya dua terjadi keinginan mereka dua-duanya atau terjadi salah satunya sekarang kemungkinan pertama mungkin apa mustahil Hah? untuk berhasil kedua-duanya Tuhan yang ini bilang hidupkan saja oh tangan menurut pendapat saya matikan kalau yang satu menghidupkan yang satu mematikan apakah terjadi dua-duanya Hah? Ya nggak akan terjadi dua-duanya, mustahil. Berarti hanya satu kemungkinan. Iya kan? Hanya satu kemungkinan. Karena tidak mungkinnya hidup dan mati pada satu makhluk bersama-sama, maka pasti yang terjadi ima keinginan Tuhan yang satu atau keinginan Tuhan yang kedua. Hidup atau mati. Baik, aula yahtul muradu wahidin minhuma. Ada kemungkinan ketiga sesungguhnya, tapi kecil sekali yaitu nah, tidak berhasil dua-duanya. Tuhan pertama nggak berhasil menghidupkan, Tuhan kedua nggak berhasil mematikan. Mungkin apa nggak mungkin? Ya. Kecil juga, hampir nggak mungkin juga. Ya. Kalau nggak berhasil hidup, berarti mati. Kalau nggak berhasil mati, berarti hidup. Kan begitu. Ya. Makanya ketiga dan pertama nggak mungkin. Berarti yang mungkin hanya satu, yaitu terjadinya salah satu dari keinginan dua Tuhan tadi Baik, kita lanjutkan ucapan beliau. <clears throat> Wal awal mumtanya. Pendapat pertama, kemungkinan pertama tidak mungkin. Mumtanya yang tidak mungkin. Lianahu yastazimul jama' the day. Karena itu mengumpulkan dua yang bertentangan, hidup dan mati sekaligus, itu nggak mungkin. Wasalis yang ketiga juga mumtanya. Kemungkinan ketiga juga tidak mungkin. Kenapa? Lianahu yalzam khulwal jism an haraka was sukun. Karena berarti makhluk tadi bisa kosong dari dua keadaan. Mati enggak, hidup enggak. Atau kosong dari dua keadaan. Bergerak enggak, diam pun enggak. Diam enggak, bergerak enggak. Ini juga mustahil. Wahuwa mumtani' wa yastalzim aidan azza kullin huma. berarti kemungkinan yang terjadi yang nomor dua apa kemungkinan yang nomor dua terjadi salah satunya. Kalau terjadi salah satunya, berarti kekuatan kedua Tuhan itu berbeda. Iya kan? Yang ini berhasil, yang ini gagal. Iya Pak iya. Kalau sudah kita ketahui yang satu gagal, berarti kita katakan yang ini tidak pantas jadi Tuhan. Tidak pantas jadi Tuhan. Ini pembahasan orang-orang itu ya, pembahasan ahli nabor, tukang pikir-tukang pikir tadi. Ternyata tukang pikir-tukang pikir tadi mendapatkan bukti. Tidak mungkinnya ada dua Tuhan. Apalagi tiga. Dua aja nggak mungkin, kata mereka. Liannahu yalzam khulwal jism liannahu yalzam ajza kullin minhuma wal ajiz la yakunu ilahan dan yang namanya lemah tidak mungkin jadi Tuhan yang namanya lemah nggak mungkin jadi Tuhan kalau yang ini ingin mematikan makhluk yang ini ingin menghidupkan satu makhluk yang sama bertentangan. Terjadi kedua-dua keinginan mereka tidak mungkin. Tidak terjadi kedua-duanya tidak mungkin. Terjadi salah satunya membuktikan. Kalau terjadi salah satunya membuktikan bahwa yang tidak berhasil itu lemah. Kalau lemah tidak bisa dikatakan Tuhan. Qala ويستلزم أيضا عز كل منهما والعاجز لا يكون إلها وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر kalau terjadi salah satunya tanpa yang lain karena hadha huwal ilahul qadir berarti yang berhasil itulah yang ilah yang berkuasa dan maha kuasa wal akhar ajiz berarti yang kedua lemah tidak mampu maka la yasluh an yakuna ilahan la yasluh lil ilahiyah, tidak pantas untuk menjadi Tuhan dan tidak memiliki sifat ketuhanan. Wa tamamul kalam ala hadzal asal ma'rufun fi mawdi'ihi dan pembahasan seperti ini ma'ruf dikenal di pembahasan mereka di tempatnya. Karena ada pun kaum muslimin ahli sunnah membahas dengan bimbingan Quran was sunnah bukan membahas dengan mikir Iya kebenaran betul. Kalau ternyata salah, sesat. Jangan main-main. Pelajari agama ini dengan Quran wa sunnah. Ini hanya contoh dari syekh yang menunjukkan bahwa ternyata fitrah mereka seluruh kelompok-kelompok seluruh agama sama menyatakan bahwa pencipta itu harus satu, tidak mungkin yang lain. Tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga. Wa min ahli nazar yaz'umun anna dalil samana huwa ma'na qaulihi ta'ala. Dan kebanyakan mereka para ahli nazar, para tukang pikir-tukang pikir tadi, kebanyakan mereka menyatakan dalil tamanu pembahasan tamanu tadi yang dibahas tadi itu adalah sudah tercermin dalam Al-Qur'an katanya yaitu lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata kalau saja ada dua Tuhan di alam ini, niscaya akan rusak langit dan bumi. Laukana fihima, fihima, yani fil ar, fil samawati wal ardi. Laukana fihima, kalau saja pada keduanya, pada langit dan bumi, ada dua penguasa, ada dua Tuhan selain Allah, la fasadata akan hancur kedua-duanya. Langit akan hancur, bumi pun akan hancur. Ini yaz'umun. Kata Syekh, mereka para tukang pikir tadi yaz'umun. Mal makna yaz'umun? Yaz'umun menganggap tapi tidak tepat. Yaz'umun mengaku-ngaku bahwa ini, ini cerminan dari ayat Allah laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Lihat qadihim anna tauhid ar-rububiyyah alladhi qarraruh huwa tauhidul ilahiyah alladhi bayyanahu al-Qur'an. Karena mereka meyakini bahwa tauhid rububiyah yang mereka tetapkan itu dianggap oleh mereka sebagai tauhidul ilahiyah yang diterangkan pada Quran, yang diterangkan dalam Quran. oleh karena itu, yang namanya ulama alim mereka ketika memilih kalimat, memilih kata sangat tepat, enggak sembarangan milih kata. Beliau menggunakan yaz'umun. Mereka menganggap dan kalimat za'am atau za'amah itu anggapan yang salah. Menganggap dengan batil atau menganggap dengan salah. Karena mereka mengira mengira yang dibahas dalam ayat itu adalah tauhid rububiyah. Padahal tauhid uluhiyah. Karena alasan kedua, agama mereka, agama para tukang pikir-tukang pikir tadi hanya membahas rububiyah saja. Tidak membahas tauhid uluhiyah. Sehingga mereka menganggap ayat ini ke sana begitu. kata beliau, li'atiqadihim anna tauhid rububiyah. Ini karena keyakinan mereka bahwa tauhid rububiyah itulah yang ditetapkan. Dan bukan tauhid ilahiyah. <coughs> wada'at ilaihi Rasul, alaihi salam dan juga mereka para tukang pikir tadi menganggap bahwa para nabi datang membawa tauhid tauhid rububiyah saja bukan tauhid uluhiyah apa bedanya uluhiyah dan rububiyah sudah kita bahas panjang lebar sesungguhnya dalam kitab sebelumnya maka ini sesungguhnya pembahasan kitab syarah kitab tahawiyah ini sesungguhnya kelas 2 Kelas satunya kita Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. ini ya yang dimaksud rububiyah dan uluhiyah. Kalau rububiyah hanya membahas pencipta, penguasa, pencipta penguasa hanya satu, maka dia bertauhid. Musyrikin Arab, musyrikin Quraisy sudah mengatakan bahwa penguasa itu satu, tapi mereka tetap kafir, tetap musyrik. Menyatakan pencipta itu Allah, yang memiliki langit dan bumi adalah Allah. Berarti mereka punya tauhid rububiyah. Apakah mereka adalah muslimin, muwahhidin atau mereka musyrikin? Mereka tetap musyrikin. Kenapa? Karena tidak cukup hanya dengan rububiyah. Mereka harus mengimani pula uluhiyah Allah, yaitu hak untuk diibadahi. Kalau mereka membuktikannya beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah pada lainnya, berdoa hanya kepada Allah dan tidak berdoa kepada Laksa, Uzza, Manat atau berhala-berhala mereka yang berjumlah 300 sekian. Kalau mereka hanya meminta berdoa hanya pada Allah, baru mereka bertauhid. Tapi kalau mereka masih meratap berdoa pada tempat-tempat keramat tadi, kuburan-kuburannya, mereka masih musyrik. Lu saya sudah bertauhid, mengatakan bahwa pencipta cuma satu, belum cukup menyatakan Allah cuma satu. Harus ditambah lagi. Allah cuma satu dan satu-satunya yang harus diibadahi. Allah pencipta cuma satu, tetapi juga kita tambahkan yakni Allah lah yang harus diibadahi maka saya beribadah hanya kepada Allah berdoa hanya kepada Allah meratap meminta hanya kepada Allah Adapun mereka ahli nawar tukang-tukang pikir tadi mereka mengira bahwa tauhid itu hanya rububiyah sehingga membahas ayat laukana fihi ma'alihatun illallah data mereka tafsirkan pada rububiyah bahkan mereka menganggap tauhid yang dibawa oleh para rasul cuma itu katakan bahwa pencipta itu adalah Allah katakan tidak ada pencipta kecuali Allah tidak ada yang berkuasa yang menguasai alam semesta kecuali Allah padahal yang benar adalah bahwa para anbiya, para rasul datang untuk mengajak mereka beribadah pada Allah. Yani mereka diajarkan bukankah fitrah kalian mengatakan bahwa pencipta itu cuma satu adalah Allah Bukankah fitrah kalian sudah berkata bahwa yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah satu-satunya? Bukankah pemikiran kalian yang sehat sudah berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh alam semesta dan yang mengaturnya? Maka beribadahlah kepada Allah. Sujudlah, tunduklah, taatlah kepada Allah. Berdoalah, memintalah, beristighosahlah kepada Allah. Ini dakwanya para rasul. Berarti yang diboleh para rasul tauhid uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah yang terkandung dalamnya rububiyah dan asmaul sifat. Tapi intinya uluhiyah. Inilah kesalahan para tukang pikir tadi yang sempit membahas tauhid hanya pada masalah rububiyah. Balit tauhid alladzi da'at ilaihi rusul wa nazalat bihi al-kutub huwa tauhid al-ilahiyah. Maka dijawab oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahkan yang namanya tauhid yang dibawa oleh para rasul yang turun membahas masalah itu kitab-kitab adalah tauhid al-ilahiyah. Tauhid yang membahas tentang ibadah kepada Allah. Yani keesaan Allah dalam masalah ibadah keesaan Allah dalam masalah hak untuk diibadahi. al min tauhid rububiyah yang terkandung di dalamnya tauhid rububiyah wa huwa ibadatullah wahdahu la syarikalah berarti tauhid yang dibawa oleh para rasul yang dibahas dalam kitab-kitab samawi Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya adalah tauhid uluhiyah yang intinya adalah beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan lainnya. Fainal musyrikin minal Arab kanu yuqirruna bi tauhid Karena musyrikin Arab dulu mereka menetapkan tauhid rububiyah. Wa anna khaliqas samawati wal ardi wahid dan mereka juga musyrikin Arab sudah menetapkan bahwa yang namanya pencipta langit dan bumi hanya satu yaitu Allah Kama akhbara ta'ala anhum sebagaimana Allah katakan tentang mereka, tentang musyrikin jahiliyah dulu. Tapi apakah itu sudah cukup membuat mereka jadi muslimin, ahli tauhid? Belum. Lihat ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun ayat 83 dan 84 dan 85. Kata Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunallah kalau kalian tanyakan pada mereka kalau engkau wahai Rasul tanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi la yaqulunallah niscaya mereka akan menjawab Allah Allah yang beritakan bahwa mereka sesungguhnya tahu pencipta cuma satu Allah tauhid apa ini Hah? tauhid rububiyah tetapi mereka masih belum dikatakan sebagai muslim, belum dikatakan sebagai ahli tauhid karena mereka masih menyembah berhala. Walaupun keyakinannya pencipta hanya Allah, tetapi kenyataan mereka berdoa kepada makhluk pada berhala-berhala mereka. Atau ayat berikutnya Allah katakan, kalau kan dalam surat Luqman, dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan, "Qul limanil ardu wa man fiha." In kuntum ta'lamun. Kata Allah tanyakan kepada mereka. Kul ucapkan. Limanil ardu wa man fiha. Milik siapa bumi ini dan apa yang ada di dalamnya? Milik siapa? Layak kulunna lillah. Mereka akan menjawab milik Allah. Milik siapa langit dan bumi? Milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Tanyakan pada mereka, Pertanyakan pada mereka, kenapa kalian tidak mau sadar? Bukankah kalian tahu pemilik langit dan bumi adalah Allah? Bukankah kalian tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah? Apalah tadakkarun? Atau dalam ayat lain, wa anna tufakun. Kenapa kalian ini seperti orang yang tersihir? Seperti orang yang kesurupan? Aneh. Tahu kalau Allah pencipta langit dan bumi, tahu kalau Allah pemilik alam semesta ini, tapi kenapa memintanya kepada berhala? Kenapa berdoanya kepada kuburan? Kenapa berdoanya meminta kekuatan, meminta keselamatan pada jimat-jimat dan keris-keris? Kenapa memintanya kepada jin dan setan-setan ke tempat-tempat keramat? Kenapa? Fa'ana tufakun. Afala tadakkarun. Qul Berarti di sini nukilan tadi tentang ahli nawar para tukang-tukang pikir tadi bukan mengajari kita untuk menjadi seperti mereka. Untuk menjadi tukang-tukang pikir, tukang lamun, bukan. Tetapi hanya menerangkan sebagai bukti bahwa fitrah bisa membuktikan. Akal bisa membuktikan bahwasanya pencipta satu tidak mungkin dua. Apalagi tiga. Maka tauhid ini adalah hakun Tauhid, la ilaha illallah adalah kalimat hak, kalimat yang hak yang dibuktikan secara syar'i, naqlan wa aqlan wa syar'an wa fitratan. Terbukti kebenarannya secara syar'i, secara naqlan, ini yani Quran dan Sunnah itu naql, nuqilan.